Ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita bukan hanya di sisinya di hari kiamat bahkan sejak kita di dunia. Sejak kita di dunia dengan ilmu ini derajat kita akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, saya yakin masing-masing dari kita Ketika perjalanan menuju ke masjid ini Sebagaimana yang saya rasakan sejak tadi sore Kalangan muda terutama Dan bahkan sampai pun yang sudah tua Mereka sedang mencari jati diri Dengan perayaan Valentine Day mencari sebuah pengakuan, sebuah apresiasi yang semuanya itu semu. Apa yang mereka mereka cari? Apa yang mereka kejar pada sore ini, malam ini? Mereka nantikan, mereka persiapkan sekian lama. Hanya sebuah pengakuan. Ketika seorang gadis menantikan kata-kata Aku cinta kamu Kamu beda dari cantik dan Hanya itu yang dia cari Dia korbankan semuanya Dia akan berikan semuanya Untuk mendapatkan itu Ketika yang laki-laki pun demikian Engkau adalah pangeranku Hanya itu yang dia nantikan Dia carikan selama ini dia tidak dapatkan Namun saya yakin Yang hadir di masjid ini Di tempat ini Tidak lagi butuh akan apresiasi semu semacam itu tidak butuh, tidak tergiur dengan rayuan gombal semacam itu. Kenapa? Karena tahu itu tiada nantinya, tiada nilainya. Hidup dia, jiwa dia, kehormatan dia jauh lebih berharga dari semuanya itu. Makanya kita semuanya mencari yang lebih bernilai dibanding jiwa dan raga kita. Bukan dunia, bukan materi bukan apresiasi manusia tapi lebih dari semuanya itu adalah apresiasi pengakuan akan tetapi sanjungan pujian dari Allah Subhanahu wa taala karena ketahuilah ikhwatul iman bahwa tidaklah kita memuji Allah Tidaklah kita menyanjung Allah, tidaklah kita menyebut nama Allah kecuali Allah akan menyanjung kita, menyebut nama kita. Di saat kita menyebut nama Allah seorang diri, maka Allah akan sebut nama kita. Tatkala kita menyebut nama Allah, memuji Allah, mengingat Allah di dalam keramaian, maka Allah akan menyebut nama kita, mengapresiasi kita di mana di hadapan para malaikat keramaian yang paling indah keramaian yang paling mulia yaitu keramaiannya para malaikat bukan diapresiasi di depan sesama manusia apa artinya apresiasi di depan manusia karena itu kehadiran kita ke sini di masjid ini ini adalah bukti bahwa kita sadar ada sesuatu yang lebih bernilai ada sesuatu yang lebih berharga dibanding kehidupan kita dunia ini, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. iman. Itu sedikit uh, apa yang saya rasakan tadi melihat pengalaman selama perjalanan menuju ke sini. Saya melihat orang sedang mencari eksistensi, mencari sebuah pengakuan di rumah mereka tidak pernah lagi merasakan dari orang tuanya, dan keluarganya. Tidak lagi mendengar yang dulu kata-kata klise yang diutarakan oleh utarakan oleh ibu kepada anaknya. Kalau di Jawa dibilang, Duh Kalau di kota sebelah "Nak." Anaknya ibu yang cantik, kemana seharian ini? Ketika ayah dulu di sore hari duduk di berada rumah mengatakan, Duh, kamu sudah pinter bikin kopi. Itu sudah tidak ada di dunia ini sekarang. Seakan itu sudah barang langka. Ayah memuji anaknya hanya gara secangkir teh, secangkir kopi yang disajikan oleh anak. Itu adalah kekuasaan. Kita lihat masyarakat sedang gersang dari apresiasi. Anak tidak lagi mendengar dari orang tuanya pujian. Istri juga tidak lagi mendengar sanjungan dari suaminya. Suami tidak lagi mendapatkan apresiasi dari istrinya. Hidup gersang. Kenapa? Ketika mereka hanya tahu dunia, mereka hanya mengenal apresiasi sesama. Mereka hanya tahu adanya sanjungan, aplaus, adanya pengakuan dari sesama manusia tatkala tidak didapatkan di rumah maka mereka mencari di luar rumah. Karena itu saran saya nasihat kepada semuanya yang hadir di sini ataupun yang lainnya. Kalau antum sebagai seorang ayah pandai-pandailah mengapresiasi anak-anak, istri, keluarga kita. Jangan pelit dengan apresiasi jangan kikir dengan pujian walaupun kadang itu dibuat-buat walaupun kadang itu gombal kata orang iya memang kalau kita berbicara tentang cinta dalam rumah tangga rumah tangga pun butuh dengan namanya rayuan gombal istri anda senang kalau dibilang bu Nampaknya ibu malam ini lebih muda daripada yang kemarin malam. Kalau tidak percaya silakan buktikan nanti ya. Siapapun dari antum ketika pulang dari rumah istri dengan hangatnya mengatakan aduh bang kok lama sekali pulangnya hari ini sudah kangen dari tadi saya nunggu kangen saya lapisan batin yang tidak ada tidak ditemukan di tempat lain. Hal yang semacam itu telah hilang dari rumah tangga kita. Akibatnya seperti yang sekarang kita lihat. Keluyuran ke sana kemari hanya sebatas apa? Mencari apresiasi karena kita jangan pernah jadikan istri kita, suami kita, anak-anak kita kehilangan itu sehingga mencari di tempat lain, mencari di luar rumah. Berikan mereka kepuasan akan sanjungan ujian. Secangkir kopi yang dihidangkan, secangkir teh yang dihidangkan oleh istri, pujilah. Masya Allah istriku, teh yang kau buat hari ini kenapa teh yang paling enak yang pernah aku rasakan hari ini bisa misalnya memang baru pertama minum teh pagi itu teh yang paling enak yang aku rasakan maksudnya hari ini karena tidak ada teh yang lain tapi itu akan memberikan kepuasan batin dan jangan diremehkan kepuasan batin itu sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini apapun yang sedang kita kejar, yang sedang kita cari itu sejatinya adalah upaya yang sedang kita tempuh untuk mendapatkan kata-kata yang simpel puas itu yang sedang kita cari sampai pun dalam urusan dunia harta kekayaan sejatinya yang kita cari itu hanya kata-kata sederhana yang muncul dari hati kita Sejatinya itu adalah upaya untuk membangkitkan membangkitkan rasa atau bisikan dalam hati kita puas. Hanya itu yang kita cari. Hanya itu sebetulnya puncak dari perjuangan hidup kita selama di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang dunia, ketahuilah hanya itu sebetulnya yang sedang kita cari. Tanya, Silahkan renungkan, pikirkan. Ketika kita mengejar keuntungan dalam bisnis, kita pergi ke pasar berjual, berjualan ataupun membeli. Ketika kita bekerja, ketika kita membuka wirausaha yang lainnya. Selama kita belum mendapatkan hati kita belum bisa melahirkan kata-kata puas kita akan terus dirundung oleh ambisi. bukan karena demikian? Tapi kita yang antum sudah di dalam hati sudah muncul bisikan sadar saya tidak puas maka antum tidak akan lagi mengejar antum tidak akan lagi memburu antum akan mengatakan cukup sudah puas saya seperti orang makan Selama antum belum mengatakan puas, maka besok antum akan mencari dan mencari lagi, membeli lagi, membeli lagi. Tapi kalau sudah sudah puas, kata orang yang malam mantap sudah, maka antum akan berhenti di situ. Sudah, saya sudah puas. Buat apa lagi saya bekerja? Buat apa lagi saya berlomba? Buat apa lagi saya kejar? Saya sudah puas. Sehingga Akhwatul iman, seandainya hidup itu sederhana, mencari kepuasan. Namun ketahuilah bahwa kepuasan yang kita kejar itu adalah sumber dari kemiskinan. Ketika kita terus mencari puas, puas, puas dengan dunia, maka kita akan terus dirundung oleh rasa belum puas karena puas itu tidak ada ujungnya puas itu adalah sesuatu yang semu puas itu sementara karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan manusia punya sifat bosan jadi kita puas hari ini tapi besok puas itu akan hilang dan kita akan kembali lagi ke titik awal butuh pada sesuatu yang baru. Antum mungkin kalau sekarang berkendara, antum akan berpikir, saya sekarang Avanza, saya sekarang mungkin motor yang sudah butut, mungkin sekarang antum punya Mercy, tapi antum mengatakan belum puas karena masih ada Rolls Royce, ada kendaraan yang lebih mewah. Tapi kalau sudah punya, antum akan rasakan puasnya itu hanya sehari dua hari. Selanjutnya biasa hilang puasa itu. Antum mungkin akan berkata, saya akan puas kalau sudah punya rumah mewah, kendaraan mewah, harta yang melimpah. Itu juga sesaat karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah memberikan satu resep bagaimanakah kiat kita bisa sukses hidup di dunia. Beliau mengatakan ta'allamun atau ta'lamunna. Atau dalam satu versi beliau mengatakan ta'allamun pelajarilah ketahuilah inna tama qatrun hadir wa innal ya'sa ghinan hadir faman anisa min syai'in istaghna Subhanallah Kata-kata yang sepatutnya kita jadikan moto inspirasi dalam hidup dalam berkarya, bekerja, mencari kekayaan dunia terutama Belum mengatakan pelajarilah Hayatilah camkanlah bahwa innal innal tama'a fakrun hadir. Ambisi itu adalah kemiskinan yang ada di depan mata. Ketika kita memiliki ambisi, maka kita akan dihadapkan dengan fakta kita tidak punya, kita membutuhkan, kita tidak mampu. Tidak bisa. Namun ketika kita sudah tidak punya harapan, tidak punya harapan, maka saat itulah kita akan merasakan ghinan hadir. Sekejap kita akan merasa kaya. Wa man istaghna an syai' wa man istaghna wa man aisa min syai' istaghna min. Barang siapa yang merasa putus harapan dari satu hal maka dia akan segera kaya dan tidak betul-betul tidak akan membutuhkan kepada hal tersebut. Banyak orang tidak mampu memahami kata-kata mutiara dari Amir Muminin Umar Khattab. Salah memahami bahkan. Dia menganggap bahwa Umar Khattab menjadikan memotivasi masyarakat untuk menjadi orang malas. Tidak demikian. Justru sebaliknya, beliau memotivasi masyarakat untuk menjadi orang yang tangguh. Beliau mengatakan inna tama'a fakrun adanya ambisi adanya harapan kepada orang lain itu adalah kemiskinan yang ada di depan mata ketika kita punya sifat tamak saya punya teman saya berharap teman itu mau bantu saya punya ayah saya berharap orang tua itu mau memberi modal saya punya relasi saya harap relasi itu mau membeli barang saya saya punya teman sekolah saya punya kenalan saya berharap adanya harapan kepada orang lain ambisi dia berambisi tamannya membantu membuka peluang meminjami modal maka saat itu dia akan lemah tidak akan pernah banyak bisa berbuat Kenapa? Karena dia terus mengandalkan bersandar kepada orang lain. Sehingga apa? Opsi yang dia buat di otak dia akan terbatas ketika temannya ternyata tidak membantu dia akan kecewa dan hanya dalam kecewaan. ya ternyata tidak seperti yang diharapkan dia akan pupus dia akan lemah dia akan putus asa Tatkala dia mengharapkan ayahnya mau membantu, ternyata ayahnya tidak punya. Saya akan telah dari keluarga miskin tidak punya modal. Ketika dia mengatakan ada donatur yang bisa menghutangi, memodali, ternyata dia tidak dapat. Kalaupun dapat tidak sesuai yang dia harapkan, apa yang terjadi? Dia akan lemah. Namun tatkala dia alias dia pupus semua harapan dari semua orang dia bertekad saya akan berwirausaha, saya akan bekerja, saya akan mencari rezeki walaupun ayah tidak memberi modal. Walaupun kerabat tidak menolong, walau sahabat tidak membantu, walau tidak ada relasi. Tapi saya harus bisa menjual. Saya harus bisa membeli, saya harus bisa mendapatkan dengan dengan kekuatan saya sendiri. Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya, maka cepat atau lambat dia akan segera menjadi orang yang mandiri sehingga tidak butuh pada orang lain. Tidak butuh modal orang tua, tidak perlu saya modal. Tidak butuh teman, tidak perlu. Kamu tidak punya relasi, saya akan buat relasi. Kamu tidak punya sahabat, saya akan buat pasar sendiri. Inal yes. Ketika kita putus dari semua orang, kita akan bisa hidup mandiri. Namun sebesar kita membuka pintu harapan di hati kita kepada orang lain Maka sebesar itulah kegagalan yang mengiringi langkah kita sejak awal Karena itu Umar Khattab mengatakan Waman ajisa min syai'in minhu Siapapun yang telah memutus harapan dari siapa saja Dari apa saja dia akan segera betul-betul tidak butuh kepada sesuatu tersebut baik itu keluarga teman, sahabat, atau yang lainnya. Ada kemandirian. Ada semangat yang dia selalu memposisikan dirinya dalam kondisi yang paling sulit sehingga dia betul-betul telah mengkondisikan dirinya bahwa dia harus hidup mandiri, dia harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Man aisa an syai'in istaghna minhu. Subhanallah. Inilah konsep berwirausaha dalam Islam yang setelah ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Rasulullah SAW suatu hari pernah berkata, semisal yang pernah disampaikan oleh Umar Khattab di atas, Beliau mengatakan ma fataha abdun baba mas'alatin illa fataha baba faqrin. Tidaklah ada seorang hamba yang membuka opsi dalam dirinya. Membuka peluang untuk meminta apapun yang dia minta. Modal, pinjaman, bantuan, uluran tangan kepada orang lain kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan untuknya. Setiap kita membuka dalam pikiran kita bahwa saya harus minta minta apa? Pertolongan. Saya harus minta apa? Minta saran. Saya harus minta pengalaman dari orang lain. Saya harus minta rekomendasi dari orang lain. Maka sebesar pintu permintaan yang dia buka sebesar itu pula lah kemiskinan dibuka di depan mata dia mungkin akan ada yang berkata baik Ustaz kalau demikian berarti kita tidak boleh meminta kepada orang lain ya dalam Islam permintaan kepada orang cermin dari lemahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dia bisa memberi. Kita merasa bahwa dia memiliki padahal dia tidak bisa memberi sejatinya dia tidak memiliki. Yang memiliki sejatinya adalah Allah. Yang memberi sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila kita sedari awal sudah mengatakan dalam diri kita bahwa saya akan menanti dari siapa? Dari dia, dari orang lain, dari sahabat, dari keluarga. Maka berarti kita sudah menanamkan kelemahan, kegagalan dalam diri kita. Karena itu tawakal itulah satu-satunya. Tawakal itulah satu-satunya kunci keberhasilan yang sejati. Tatkala kita hanya memiliki satu opsi, Allah Subhanahu wa taala tempat saya meminta modal. Dari Allah lah saya meminta pertolongan dari Allah saya meminta petunjuk dari Allah lah saya meminta kemudahan. Kamu seorang diri ya, tapi saya tidak takut. Saya tidak putus asa. Saya tidak merasa gagal. Saya tidak merasa lemah. Saya harus bisa. Dan saya katakan saya meyakini tidak ada yang susah. Kenapa? Karena saya bersandar kepada Allah. Saya percaya bahwasanya rezeki datang dari Allah. Saya percaya bahwasanya apapun susah dan sulitnya bagi Allah tidak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun Apapun kehendak Allah kalau memang telah Allah kehendak lagi telah Allah tentukan sederhana bagi Allah jadilah maka terjadilah apa yang telah Allah perintahkan tidak ada yang susah ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. apapun kemurahan yang telah Allah bukakan bagi seseorang tidak ada yang kuasa menghentikannya dan sebaliknya apapun yang telah Allah tutup tidak ada yang kuasa membukanya ketika kita betul-betul yakin dengan itu Yakin bahwasanya rezeki apapun datang dari Allah Bukan dari ayahmu, bukan dari temanku, bukan dari relasi Saya tidak akan mengharap mereka Saya hanya bertawakal kepada Allah Saya akan berdagang, saya akan bekerja tapi saya tidak menggantungkan harapan sama sekali kepada mereka. Karena itu, belajarlah putus asa dari semua orang agar kita bisa mandiri. Belajarlah untuk merasa tidak butuh dari siapapun kita akan betul-betul tidak butuh kepada siapapun. Kenapa? Allah akan cukupi kita. Suatu hari dikisahkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala salah seorang sahabat Ansar. Beliau mengatakan asabana ju'un yawman. Suatu hari kami keluarga kami mengalami kelaparan betul-betul tidak punya makanan sehingga istri beliau mengatakan, "Hala sa'ata Rasulullah, faqad sa'alahu fulan fa'atah wa sa'alahu fulan fa'atah." Ya Abu Sa'id, kenapa engkau tidak datang kepada Rasulullah meminta pembagian makanan, bahan makanan? Fulan ke sana diberi. Fulan meminta, diberilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini pemerintah. Ini adalah Rasul yang membagikan harta zakat, membagikan harta rampasan perang. Halal untuk datang kepada Rasul, tidak haram. Karena memang beliau punya tugas membagikan harta zakat kepada yang membutuhkan. Dan Abu Sa'id kala itu dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa, untuk dimakan saja tidak punya. Sampai-sampai kata beliau farabatnal hajar ala butunina. Kami sekeluarga sudah mengikatkan batu di perut. Kemiskinan yang luar biasa. Namun Abu Sa'id mengatakan, lah aku tidak akan minta. Hatalah usi usiba Sampai aku betul-betul tidak dapat apapun di rumah kita. Tidak punya apapun, dia mencari rumahnya apa yang dia bisa manfaatkan, apa yang dia bisa jual, apa yang bisa dia gunakan untuk bisa membeli makanan. dalam nasib. Namun kenyataannya dia tidak dapat apa-apa. Tidak ada yang bisa dia jual. Kata itu Rasulullah SAW maka aku pun pergi mengikuti saran istriku ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya aku di sana di masjid karena rumah Rasulullah SAW berada di sebelah masjid. Setibanya aku di masjid bahwa jatuh, yang yahtub. Aku masuk ke masjid dan ternyata aku mendapatkan Rasulullah SAW sedang berceramah dan luar biasa. Pertama kali kata-kata Rasulullah SAW yang didengar oleh Abu Sa'id adalah sebuah inspirasi luar biasa. Dia datang ke masjid mendengarkan Rasulullah SAW sedang berkata manistagna wa mana wa yasta'fif Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya pasti Allah akan berikan dia. Allah akan jaga kehormatan dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa cukup, Allah akan segera beri kecukupan kepadanya. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Farajah. Maka kata Abu Sa'id, "Hadza khairun." Ini lebih baik dibanding apa yang aku mau tadi itu minta, maka dia pulang. Tidak jadi minta walaupun dia pulang dalam kondisi masih kelaparan pulang tanpa harta, pulang tanpa bahan makanan. Dia datang dalam kondisi lapar dan pulang dalam kondisi lapar. Namun dia mendapatkan sebuah inspirasi luar biasa. Dia percaya beriman bahwa wa sahih Sama pun yang dia merasa dirinya istighfar tidak pantas bagi saya sesama manusia menengadahkan tangan kepada sesama manusia. Saya harus menjaga kehormatan saya sama dengan dia. Saya tidak boleh rendah dibanding dia. Maka Allah akan jaga kehormatan dia. Dan barang siapa yang yastaghni Barang siapa yang menginspirasi dirinya Menanamkan dalam dirinya bahwa dia mampu, dia bisa, dia kaya Maka dia tidak akan lama lagi betul-betul menjadi orang kaya Subhanallah Kata Busaid Fama barik Tidak lama dari kejadian itu Hatta kuntu akunu akbar al-ansari amwalan katanya Tidak lama dari kejadian itu Aku betul-betul telah menjadi orang paling kaya dari ansar Subhanallah Kemarin dia menjadi orang yang paling miskin Makan saja tidak punya Latihan dia tidak punya Abu Sa'id al-Khudri seorang pemuda sehingga pada awal kisah dia mengikatkan batu di perutnya. Subhanallah tidaklah Rasulullah SAW wafat kecuali Abu Sa'id betul-betul telah menjadi orang terkaya dari penduduk Medina. Orang terkaya dari Ansar. Subhanallah. Dia menanamkan dirinya. Sabda Rasulullah SAW di atas betul-betul tertanam dalam dirinya bahwa siapapun yang merasa bahwa dia harus menjaga kehormatan diri, dia tidak boleh menggantungkan kepada orang lain, dia tidak boleh berada lebih rendah dibanding orang lain, dia harus menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya. Allah ciptakan manusia dalam derajat yang sama. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Kalian semua adalah anak turun Adam dan Adam diciptakan dari tanah, tidak ada bedanya. La fadla li Arab ada nilai lebihnya bagi orang Arab dibanding orang non Arab. Ahmar ala abyad tidak ada bedanya yang berkulit putih atau yang hitam atau yang lainnya. Illa bertakwa kecuali dengan takwa sehingga tidak pantas kalau manusia datang merendahkan dirinya kepada orang minta bantuan minta tolong minta dan minta merendahkan siapapun apapun alasannya ketika kita minta kepada orang lain Berarti kita telah merendahkan martabat kita di hadapan dia Kita mengakui sadar atau tidak Mengakui atau tidak bahwa dia punya lebih Dibanding saya Kelebihan harta Kelebihan kemampuan Kedudukan Semangat dan lain sebagainya Kita merasa dia lebih dibanding saya Berarti dia telah merendahkan martabatnya Namun Rasul menanamkan dalam diri para sahabat Siapapun yang merasa dia harus menjaga kehormatan dia tidak boleh lebih rendah dibanding orang bukan karena sombong tapi dia mensyukuri saya diciptakan sederajat dengan dia saya harus jaga ini saya tidak boleh rendahkan martabat Allah telah menciptakan saya dengan dia sama Orang yang paling kaya telah ke dunia dengan tanpa membawa apa-apa. Sebagaimana kita orang paling miskin telah ke dunia tanpa membawa apa-apa. Mengapa sekarang dia saya anggap lebih? Sehingga dia dengan hartanya saya anggap dia lebih. Selangkah lebih maju dibanding saya. Kenapa? Barang siapa yang merasa saya dengan dia sama Maka saya harus pertahankan ini Saya harus syukuri nikmat ini maka cepat atau lambat tidak akan lama dia akan Allah berikan iffah Allah akan jaga Allah akan berikan dia kelapangan sehingga dia mampu mempertahankan harga dirinya sebagaimana orang yang merasa saya tidak butuh bantuan orang saya tidak merasa perlu untuk dibantu orang lalu bagaimana saya hanya perlu kepada pertolongan Allah saya hanya perlu kepada pelindungan Allah, uluran tangan dari Allah. Saya hanya butuh satu kemudahan Allah. Tidak butuh modal tidak. Tidak butuh relasi tidak. Tidak butuh apa namanya agen. Saya tidak butuh agen. Tidak butuh karyawan. Saya tidak butuh karyawan. Saya hanya satu yang saya butuhkan pertolongan dari Allah. Kalau Allah telah memberikan pertolongan, apa yang susah bagi Allah? Apa yang susah? Mudah. Tidak punya karya yang tidak. Kau bisa jalan? Allah menolong. Tidak punya relasi, salah. Iya. Allah datangkan pembeli. Tidak bisa modal, kau bisa beli. Iya. Saya datang, Pak, rumahnya saya mau beli. Tapi saya tidak punya uang. Saya tidak punya sekarang, tidak punya DP. Bapak percaya sekian bulan saya bayar satu tahun dua tahun saya lunasi. Allah mudahkan. Dari mana dapat uang? percaya. Tatkala kita percaya hanya kepada Allah, Allah pasti beri. Namun sayang, sering kita mengatakan apa iya? Itu selalu menjadi kata pertama yang ada dalam hati kita tatkala kita katakan tawakal kepada Allah. Tatkala kita mendengar jangan pernah mengharap kita di saat dikatakan minta kepada Allah. Masa apa benar? Betulkah? Aku teman betul. Lihatlah orang itu terlahir seperti anda tidak membawa apa-apa sekarang dia bisa dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dia punya relasi. Dari mana relasi itu datang? Allah yang menciptakan mereka. Siapa yang membukakan pintu hati mereka sehingga mau punya hubungan dengan dia? Allah. Dan Allah kuasa memindahkan semuanya kepada anda. Namun sayangnya kita tidak percaya. Kita masih punya rasa harapan karena itulah fakta telah membuktikan di mana saja para pendatang orang-orang asing itu biasanya lebih mudah sukses dibanding pribumi. Kenapa? Karena secara alami, secara natural secara tabiat, secara de facto orang asing itu pupus dari banyak hal. Tidak punya kerabat, dia pendatang. Tidak punya modal, tidak punya tanah, tidak punya warisan di tempat ini, tidak punya kenalan. Akhirnya dia punya kemandirian. Dia hanya mengandalkan kamu tidak punya kenalan siapa-siapa di sana, tapi berani di sana. Bagaimana? semuanya dia jalankan sendiri. Semuanya dia upayakan sendiri. Hingga akhirnya dia sukses. Namun pribumi, para penduduk asli, aduh ada keluarga ayah, ibu, anak, kakak, adik, semuanya dia itu Punya tetangga, punya teman, punya sahabat. Karena kita merasa membagi Jangan khawatir ada teman Jangan takut ada sehingga di dalam hati kita ini terbuka cabang-cabang harapan kepada banyak pihak. Maka kesana kita tidak bisa, kesana kita gagal, kesana kita tidak berhasil. kesana kita kecewa. Namun para pendatang, kesana dia tidak kenal, kesana dia tidak tahu, kesana tidak ada yang menolong. Akhirnya dia secara natural salah amin bergantung kepada Allah. Kalau dia berdoa, dia hanya berdoa kepada Allah. Kalau dia mengharap kepada Allah secara alami tanpa dia berdoa mengangkat kedua tangannya secara alami fitrah naluri sebagai manusia yang bertauhid naluri sebagai manusia yang mengakui adanya al khaliq tanpa sadar tanpa diminta tanpa dipimpin dia akan mengatakan ya Allah pada siapa saya harus mengadu kepada siapa yang harus pergi Para pendatang tatkala duduk di bawah pohon tidak ada tempat untuk singgah. Dia terkena terik matahari, lelah. Di saat semacam itulah secara alami hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala akan terbuka. Dia akan mengeluhkan, dia akan mengadukan ketidakberdayaannya hanya kepada Allah bukan kepada keluarga. Namun lihat Ingat siapapun kita Ketika kita ada keluarga Pulang dari kerja Aduh pak soal hari ini susah kan Aduh bu Gimana hari ini Aduh bu hari ini banyak masalah dan Kalau kesahnya sepanjang malam Kalau punya istri Gimana bang hari ini bang Susah deh katanya malam ini Hari ini susah saya Pulang ke rumah juta masalah. Namun coba Anda adalah orang yang tinggal di kos-kosan, sekamar sendiri. Kepada siapa Anda akan mengeluh? Ada yang mengeluh, ya Allah, oh, susahnya itu. Anda mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Ketika Anda mau datang ke teman sesama kos, ternyata dia sudah pegang kepala juga. Anda mau berbagi kepada siapa ketika Anda seorang diri? Tapi ketika Anda punya istri, anda punya suami, Anda punya ayah, punya ibu, punya kerabat, punya teman, punya sahabat. Silakan ingat, sejak datang sampai berpisah, sejak sampai di rumah sampai tidur, yang diceritakan keberhasilan atau susahnya. Saya yakin mayoritas dari kita ketika sampai di rumah yang diceritakan adalah susahnya, bukan enaknya, bukan keberhasilannya. Tidak datang ke rumah, Alhamdulillah istriku, kenapa kerja tanpa dimarahi bos. Tapi kalau yang kita lakukan selama ini datang, ada walaupun tidak dimarahi bos, tapi capek saya jadinya. Anu, dimarahi sama bos, mengeluh, tidak dimarahi, mengeluh. Makanya kita tidak pernah berkembang. Kenapa kita mengeluh kepada sesama manusia? Kalau kita renungkan lebih jauh, untuk apa mengeluh kepada istri, untuk apa? Padahal istri juga tidak akan menyelesaikan masalah kita Tidak akan membantu pekerjaan kita Sederhana katanya Berbagi rasa Ya Betul Itu kata-kata yang indah namun menyesatkan Ketika kita berkata kepada istri kita Saya berbagi rasa Sudah capek penat seharian Subhanallah tanpa sadar kita mengatakan bahwa ketika istri mengatakan aduh kasihan suamiku sambil dilus-lus kita merasa ini akan meringankan beban hidup kita ini akan meringankan menjadi obat menjadi penawar dari rasa letih subhanallah kenyataannya hilangkah rasa letih kita menjadi mudahkah pekerjaan kita menjadi besarkah penghasilan kita tidak Penghasilan kita tidak menjadi besar gara-gara kasihan suamiku. Aduh bang, kasihan sekali. Jahat sekali orang itu sama abangku. Ketika istrinya kurang ajar, orang itu tidak tahu diri dia. Padahal dulu pernah kita bantu dia. Apakah menjadi mudah urusannya? Tidak. Namun itulah manusia. Dan kita lagi, kita sampai pun kepada istri mengharapkan agar istri kita bisa meringankan membagi rasa dengan kita maka sepanjang itulah kita akan merasakan derita dan terus akan berbagi dan berbagi dengan istri berbagi apa berbagi derita bukan berarti berbagi keberhasilan namun lihatlah para pendatang kalau antum di sini adalah pendatang mudik siapa dari antum yang biasa mudik kalau pulang di lebaran bercerita tentang susahnya di Jakarta atau enaknya di Jakarta. Mau bercerita di depan ayah, ya Jakarta yang sudah saya capek di Jakarta ya. Saya tidak ingin kembali. Jakarta susah ya. Berangkat pada pulang macet, pekerjaan susah pulang sore, lelah badannya, atau bercerita tentang enaknya hidup menunjukkan saya sukses di Jakarta atau menunjukkan saya gagal di Jakarta. Semua orang akan merasa tertantang menunjukkan sukses. Andai itu kita lakukan dalam semua kondisi dan dengan semua orang, Misalnya itu akan menjadi awal keberhasilan kita. Namun sayang, kita menunjukkan itu bukan dalam rangka mensyukuri semua nikmat, namun dalam rangka menyombongkan nih, saya pulang dari Jakarta. Saya tidak boleh kelihatan ke Jakarta sama aja nggak pergi Jakarta nggak bawa apa-apa motornya perangkat itu pulang itu saya menunjukkan saya berhasil saya lebih dibanding kalian yang di daerah itu misi itu pesan tersebut Kata lima. kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan dan ini adalah sebuah inspirasi iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bikum min Percayalah nikmat apapun yang ada pada kalian itu sumbernya datangnya dari karena itu kalau dapat ya bersyukur kepada Allah, tidak dapat mintanya juga kepada Allah. Jangan pernah keluhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga telah Allah kisahkan bagaimana Nabi Yakub ketika menghadapi problematika rumah tangga yang sangat berat perang saudara antara Yusuf, Yusha dan yang lainnya di satu sisi eh, Benyamin bukan Yusuf, Benyamin Nabi Yusuf dan juga saudara saya yang lainnya Sepuluh orangnya ada kecemburuan sosial antara saudara saya maka terjadilah permusuhan antara anak sampai akhirnya Allah kisahkan dalam surah Yusuf bagaimana saudara tua membuat rekayasa Yusuf alaihissalam dicemplungkan ke dalam sumur, dibuat cerita fiktif bahwa dia dimakan serigala dan berbagai macam cerita panjang yang antum bisa dapatkan dalam surat Yusuf. Demikian berat beban hidup yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Masalah antara anak yang demikian pelik sehingga sampai saudara tega ini membunuh saudaranya sendiri. Tidak sederhana. Ayah ibunya masih ada. Namun mereka sudah saling merencanakan. Mereka sudah merencanakan bagaimana Yusuf dan Benyamin bisa disingkirkan dari dunia ini. Ada yang disuruh dibunuh saja. Uktulu Yusuf awal awal rahu Allah yakhulakum awajhu abikum. Mereka sudah bermusyawarah membuat rencana bunuh saja Yusuf ada dibunuh buang saja di tempat perasingan agar ayah kita hanya memperhatikan kita saja hanya peduli pada kita saja kecemburuan sosial tidak ingin orang tuanya memperhatikan ini tidak rela karena persaingan madu ini salah satu akibat karena itu bagi teman-teman, bagi hari yang sekalian yang sudah pengen punya mantu, punya istri dua, bercerminlah dari kisah Nabi Yakub. Masalah dalam poligami bukan hanya pada kecemburuan istri dua, tidak sederhana itu. Allah telah contohkan bagaimana anak-anak juga bisa cemburu. Sampai Allah kisahkan Allah bandingkan dalam surat Yusuf bagaimana mereka saudara seayah saling merencanakan, bukan saling Sebagian mereka merasa cemburu kepada bin dan Yusuf alaihissalam sampai mereka melihat Yusuf ini harus dibunuh saja. Masalah dalam rumah tangga itu tidak sesimpel yang dibayangkan oleh banyak orang. Berat. Namun saya tidak menghalangi yang mempoligami silahkan. Ekor iman, dalam kondisi yang demikian berat, Belum lagi ketika Nabi Yusuf sudah dibuang, diceritakan, dibuat cerita fiktif. Yusuf dimakan oleh serigala. Kemudian setelah sekian panjang cerita, Benyamin katanya mencuri sehingga dipenjara di Mesir. Sampai akhirnya Nabi Yakub ini begitu bersedih, menangis terseduh-seduh sampai menjadi buta gara-gara menangis. Allah kisahkan semuanya itu. Adakah dari kita yang menangis sampai buta? Sedih yang luar biasa. Melihat anaknya yang terus tidak selesai masalah anaknya ini. Kecemburuan sosial antara anak sedemikian rupa sampai ayahnya menangis tidak bisa berbuat apa-apa Nabi aku, Saking sedihnya beliau, saking menangis yang luar biasa. Fabiyallahu ainahu minal huzni wahwa kali mengisahkan Nabi aku gara-gara menangis sebab yakut aina matanya menjadi putih semuanya buta wahwa kali dia menahan amarah yang luar biasa adakah dari kita bisakah kita bayangkan bagaimana orang menangis sekejap bisa menjadi buta menangis yang luar biasa beban hidup yang luar biasa namun demikian dia mengeluhkan kepada orang lain dia mencari konsultan atau siapa tidak dia di Allah kisahkan dalam Al-Quran wa ma ashku bandi wa husni illa Allah illa ilaihi tidaklah aku mengadukan husni wa bandi tidaklah aku mengadukan mengeluhkan rasa duka sedihku ini dan deritaku ini kepada kecuali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia walaupun seberat itu dia tidak mengeluh kepada siapapun. Inilah ikhwatul lima. Ternyata subhanallah tatkala Nabi Ya'qub hanya mengeluhkan deritanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengeluhkan beban hidupnya kepada Allah. Kata orang happy ending. Allah berikan imbalan, Allah kabulkan semuanya, Allah sakitkan kembali anaknya. Yang kemarin saling membenci, yang kemarin bahkan sudah saling membu ingin membunuh. Kemarin mereka bermusuhan, mereka subhanallah bersatu. Allah kisahkan fakharu lahu sujada saudaranya yang tadinya memusuhi Yusuf ketika terbukti Yusuf adalah seorang nabi yang Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan kedudukan di dunia di akhirat. Fakharullah sujada mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf dalam rangka menghormati Yusuf kami di zaman dahulu dalam syariat Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad penghormatan kepada sesama manusia itu boleh diekspresikan dalam bentuk sujud bukan dalam rangka ibadah namun dalam rangka penghormatan namun kalau dalam Islam tidak diizinkan kita sujud menghormati kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla Allah jadikan putranya Yakub bersatu Bahkan bukan hanya sekedar bersatu. Allah berikan dia kedudukan di dunia. Bukan hanya itu. Nabi Yakub mendapatkan kemuliaan baru di mana Yusuf alaihissalam yang dulu adalah anak kecil berpisah dari ayahnya adalah seorang anak yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa. Ketika ketemu lagi dia adalah seorang nabi dan seorang pejabat seorang pembesar di negeri Mesir subhanallah ini khotimah hasil dari kalau kita itu hanya punya tempat satu untuk mengeluh tempat satu untuk mengadu itu Allah Azza wa Jal dalam segala urusan dalam semua masalah kita hanya mengadukan kepada Allah karena itu jangan pernah jangan teruskan budaya berbagi rasa namun mengelola kepada Allah Azza wa Jalla. Pulanglah ke rumah dengan cerita yang indah kepada anak istri kita. Bagaimana ya? Hari ini di kantor, alhamdulillah semuanya lancar, semuanya mudah. Semuanya Allah berikan pertolongan, rezeki banyak, kita lebih banyak daripada orang lain. Kita diberikan kemudahan, padahal di kantor gagal mungkin. Jualan tidak laku. Alhamdulillah. Kita banyak nikmat, kita mendapat kemudahan Allah anak istri kita taunya senang padahal di dalam hati kita semua oh, gagal jual beli rugi senang kita berbagi senang kepada keluarga tidak pernah mengeluh sampai pun kepada istri sampai pun kepada orang tua bukan karena sombong namun kita merasa buat apa mengeluh kepada mereka mereka tidak bisa memberi apa-apa kalaupun kita berbagi, meminta silahkan, tapi bukan keluar. Nasihat, meminta nasihat, beda dengan orang mengeluh. Mengeluh, ayah, aduh, saya sudah capek ya, lelah saya, ya, berat. Tapi kalau berbagi rasa, berbagi nasihat, meminta nasihat kita materi, ya, kalau menurut ayah, ada masalah seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, mana yang terbaik? Menurut pengalaman, ayah ini bagaimana dan seperti apa itu nasihat kita tidak merendahkan di depan ayah kita namun kita sejajar berbagi sharing tapi kalau kita mengeluh sehingga kita merasa diri kita lemah diri kita gagal dia lebih dia enak sedangkan kita susah dia bahagia sedangkan kita menderita dia lapang sedangkan kita sempit kalau orang berbagi sama kita sejajar dengan dia. Itu sah-sah saja meminta nasihat, meminta saran. Namun jangan pernah mengeluh, jangan budayakan keluh kesah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mencontohkan ketika beliau diusir dan diusir, diintimidasi dan diintimidasi oleh orang Quraisy. Para sahabatnya ada yang dibunuh, disiksa, Beliau hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika ashku ya Allah hanya kepadamu lah. Beliau mengatakan Allahumma ilaik. Dalam bah metode sastra Arab dikatakan bahwa mendahulukan kata ilaika ashku mendahulukan maf'ul mendahulukan ma'mun dibanding amil ini salah satu faedahnya dalam taksis untuk memberikan kesan bahwasanya hanya seperti dalam firman-Nya dan aku hanya kepadamu aku beribadah sama Allahumma ilaika ashku dhafahilati wa hawani dan nas ya Allah aku mengeluhkan kepadamu dhafahilati betapa lemahnya kekuatanku ini betapa lemahnya daya upayaku wahawani dan hinanya diriku di mata semua orang. Beliau hanya keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam Israiliyah tatkala Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api didatangi oleh malaikat didatangi oleh Jibril hal laka ilayah hajah wa Ibrahim di saat dia sedang berada di dalam kondisi yang sangat genting dilemparkan ke dalam api malaikat Jibril datang wahai Ibrahim apakah kamu perlu bantuan dariku hal laka ilayya hajah wahai Ibrahim ada yang bisa saya bantu ada yang engkau perlukan dariku ada yang engkau nantikan dari ada yang bisa saya berikan kepadamu Nabi Ibrahim mengatakan amma ilaika fala kalau bantuan darimu saya tidak menantikan saya tidak mengharapkan saya tidak meminta amma ilallah fana'am adapun kepada Allah SWT betul saya menantikan pertolongan Allah saya membutuhkan pertolongan Allah subhanallah malaikat menawarkan bantuan dia mengatakan amma ilaika fala Adapun kepadamu saya tidak mengharapkan Saya tidak punya harapan kepadamu Saya tidak pernah menantikan pertolongan Saya tidak membutuhkan uluran tangan, Tapi saya, saya nantikan hanya Allah Di saat genting Sesaat lagi dia akan terlempar ke dalam api Datang malaikat Jibril Dengan mudah Jibril memadamkan api Namun Ibrahim tetap karena kesempurnaan tawakal Nabi Ibrahim. Ibrahim tidak membuka pintu hatinya untuk selain Allah. Makanya itu Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalil karena kecintaan dia, iman dia betul-betul telah sampai pada titik sempurna. Dia hanya percaya kepada Allah. Dia hanya beriman kepada Allah, dia hanya cinta kepada Allah, dia hanya mengharap kepada Allah. Sama sekali tidak ada harapan dalam dirinya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Allah buktikan Allah uji Ibrahim dalam banyak kejadian untuk membuktikan kesempurnaan iman Ibrahim. Diuji dalam dirinya dilemparkan ke dalam api. Ternyata dia juga hanya mengharapkan pertolongan. Dia tidak menantikan, dia tidak sama sekali meminta pertolongan atau menanti bantuan Allah siapapun sampai pun kepada malaikat Jibril. Allah uji dalam dirinya. Belum selesai ujian Allah untuk menyempurnakan tawakal Ibrahim. Allah uji pada keluarganya. Ibrahim dengan kata yang vulgar, kamu bisa tawakal dalam urusan pribadi, kamu bisa sabar. Allah uji dalam keluarganya. Allah perintahkan agar Ibrahim alaihissalam meletakkan istrinya yang baru saja melahirkan, anaknya yang masih merah yang baru saja terlahir ke dunia ini, Ismail alaihissalam diletakkan di Mekah di lembah Faran namanya kali itu. Allah kisahkan biwadin Rabbi inni aslamtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimis salah ya Allah aku letakkan keluarga anak putraku biwadin di satu lembah ghairi dizain yang tidak ada tanamannya karena tidak ada tanamannya berarti tidak ada penghuni tidak ada yang menanam dalam ayat ini Allah memisahkan satu ungkapan yang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi Nabi Ibrahim tidak malu untuk mengatakan Rabbi ini askan min dzurriyyati biwadin ghairi insin au sukanin ya Allah aku letakkan warnaku di lembah yang tidak ada penghuni tidak dia mengatakan di lembah yang tidak ada tanamannya dia tidak mengatakan tidak ada yang bercocok tanam tapi dia katakan tidak ada tanamannya sebagai semua isyarat oh, tidak ada manusia karena tidak ada yang tanaman berarti tidak ada yang menanam tidak ada menanam berarti tidak ada manusia tidak ada tanaman sebagai isyarat bahwa ini bukan negeri tempatnya cocok untuk bercocok tanam. Karena kering kerontang tidak ada sumber kehidupan di sana. Kalau orang bercocok tanam itu pasti ada sumber air. Ada tempat kehidupan di sana. Ibrahim mengatakan kata-kata yang lembut, yang indah, memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Kesantunan yang luar biasa biwadin ghairi di zar'in baitikal muharram di sisi rumahmu yang terhormat yaitu Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim dengan kesantunan yang mengatakan Rabbana di salah. Aku letakkan di sini agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat optimis yang luar biasa. Terima mana bisa hidup? Kok sudah berpikir mendirikan sholat? Secara logika di lembah tidak ada penghuni, tidak ada tanaman. Harusnya pertama kali yang dia pikir adalah Rabbana farzuqhum. Ya Allah, berilah mereka rezeki tidak. Ibrahim percaya. Ibrahim alaihissalam optimis bahwa dia menjalankan perintah Allah urusan rezeki tidak perlu ditanyakan, tidak perlu lagi kita khawatir. Yang dia khawatirkan dalam urusan hidayah. Rabbana liyukim shalah ya Allah. Aku letakkan mereka di sini agar kelak mereka menjadi orang-orang yang rajin menegakkan sholat. Urusan rezeki bagi sudah selesai. Aku percaya aku akan beri mereka. Karena itu yang aku perlu pintakan untuk mereka bukan rezekinya, tapi jadikan mereka orang-orang yang rajin sholat karena kalau mereka rajin sholat pasti Allah akan berikan. Kalau mereka mendirikan salat berarti Allah berikan kesempatan mereka untuk hidup. Kalau Allah berikan kesempatan mereka hidup berarti Allah beri mereka rezeki. Selesai bagi bapak ibu itu bukan urusan yang perlu dikhawatirkan rezeki Mengizinkan Nabi Ibrahim tidak meminta itu. Tidak khawatir dengan urusan rezeki. Sehingga dia tidak gentar anak keturunannya akan binasa kelaparan di Mekah. Padahal di sana tidak ada yang bisa diharapkan tidak ada kafilah dagang yang lewat di sana. Tidak ada penduduk. Betul-betul dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak ada kekhawatiran dalam hatinya. Tidak ada rasa khawatir kalau-kalau anak istrinya nanti kelaparan atau kehausan. Padahal secara kasat mata di depan mata di Mekah tidak ada penghuni, di Mekah tidak bukan jalur perdagangan. Di Mekah kala itu di lembah Farah bukan tempat yang ada tanamannya. Tidak ada mata air di sana. Subhanallah. Kesempurnaan tawakal itulah yang menjadikan anak keturunan Ibrahim alaihissalam berkecukupan Allah berikan pertolongan yang luar biasa Allah berikan mereka kecukupan dari segala urusan Allah jadikan negeri mereka aman mereka makmur Allah berikan mereka buah-buahan rezeki yang luar biasa hingga akhir zaman. Subhanallah. Kereka Fadliman Berarti marilah kita belajar Untuk Membuang keluh kesah kepada sesama manusia Marilah kita belajar Berlatih untuk mengupus Harapan adanya rasa Mengharap kepada sesama manusia Namun kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Itulah kunci hidup Itulah kebahagiaan yang sejati Itulah kunci sukses yang sejati Tidak ada Tidak ada kunci sukses yang lebih indah dibanding tawakal kepada Allah Namun sayang banyak orang salah memahami konsep tawakal Dikira tawakal itu artinya tidak usah bekerja Kenapa bekerja? Ya kalau memang rezekinya akan datang sendiri betul Tapi bukan dengan tidur bukan dengan leha-leha, bukan dengan duduk-duduan, namun dengan usaha. Karena itu Rasulullah SAW ketika menggambarkan tentang tawakal, beliau mengatakan lo anak muda 'ala Allah. Andai kalian itu bertawakal kepada Allah, hakka tawakulih dengan tawakal yang benar, pasti Allah akan beri. La rozakakum, pasti sungguh-sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan gambaran rezeki kepada Allah berikan rezeki kepada burung Razaqakumullah ya sebentar sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung masa masalah betanan di pagi hari pergi dalam kondisi lapar pulang di sore dalam kondisi kenyang biarlah burung Kenapa dalam hadis ini? Saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan. Kenapa Rasulullah SAW memberikan gambaran dengan burung bukan dengan hewan lain? Kenapa tidak digambarkan dengan laba-laba yang hanya menanti dan menanti? Laba-laba itu hanya membuat sarang dan menanti adanya mangsa yang terjebak. Adanya mangsa yang terperangkap. Tidak. Banyak orang menggambarkan konsep tawakal dengan laba-laba. Namun Rasulullah SAW menggambarkan dengan burung. Karena Burung itu adalah hewan yang sangat unik. Di pagi hari, burung itu semuanya berkicau dengan riang. Menggambarkan akan optimisme padahal burung tidak punya ladang, tidak punya warisan. Burung tidak sekolah, tidak pernah belajar, tidak punya, tidak pernah makan kerja. Tapi di setiap pagi hari semua burung berkicau riang. Di siang hari burung semuanya bekerja dengan serius, tidak bernyanyi, terus burung di siang hari. Dia berterbangan. Di siang hari senyap. Susah kita mendengar suara burung. Sesekali. Tapi tidak berkicau seperti di pagi hari. Dan kembali ketika sore hari kembali riuh dunia kita dengan suara berkurung berkicau semuanya sebagai sebuah gambar bahwa burung dalam kondisi riang di sore hari, riang di pagi hari, optimis pagi hari, puas di sore hari, di siang hari semuanya adalah sungguh-sungguh bekerja. Hanya ada satu burung yang dia di siang hari diam tidur itu burung hantu. Burung hantu hanya bekerja malam. Dia malah hari mencari rezekinya. Bersuara di malam hari ketika di siang hari dia tidur lelap. Dan Anda bisa bayangkan betapa susahnya bagi burung hantu untuk bisa mendapatkan di kegelapan malam dia harus mencari. Dia Allah berikan kelebihan mata yang bisa melihat di malam hari, namun lihatlah Allah kondisikan burung di malam hari Allah rezekinya dibuat sedemikian susah karena hewan-hewan di malam hari semuanya masuk ke sarangnya. Tikus semuanya masuk ke dalam sarangnya. Sehingga sesempit itulah rezeki burung hantu. Tapi di siang hari burung burung berbeda dengan yang lainnya di pagi hari dia optimis pergi riang di malam sore hari dia pergi riang pagi hari optimis di sore hari dia puas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang bersungguh-sungguh bekerja. Terbang ke sana dan kemari mencari rezeki. Dia tidak hanyut dengan ya kicauan lagi. Dia optimis di pagi hari. Di siang hari dia bekerja. Kalau sampai ada burung di pagi hari tidak berkicau berarti itu sakit. Kalau ada burung di siang hari berkicau berarti itu burung berada di dalam sangkar. Bukan burung berada di alam lepas. Kalau ada burung di sore tidak berkicau tapi belum sesaat lagi akan habis rezekinya. Perlu yang sakit dia tidak berbicara sore hari. Karena dapat lima. Tawakal bukan berarti malas. Justru tawakal itu adalah motivasi yang luar biasa. Tidak ada yang bisa memberikan motivasi. Tidak ada yang bisa menumbuhkan motivasi dalam diri kita lebih dari rasa tawakal yang ada dalam diri kita sendiri. Tatkala kita bertawakal kepada Allah, Mas, ini apa namanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang surut diprediksi hanya tumbuh 5% katanya prospek bisnis sedang suram sekarang nilai tukar dolar sedang fluktuatif harga minyak sedang naik dan lain sebagainya sehingga kita apa lemas susah susah susah sekarang maka saat itulah kita akan betul-betul susah Kenapa kita mengira rezeki kita ada pada dolar, rezeki kita ada pada kita ada di tangan orang. Tapi kalau kita kan kita betul-betul tawakal kepada Allah. Ya Allah, banyak orang gagal. Ya Allah, banyak orang susah. Kuatkanlah hati saya. Bukankanlah pintu rezeki saya. Allah akan Allah akan mudahkan. Optimisme yang kemudian optimis itu bukan optimis buta, tapi optimisnya orang yang beriman. Bukan optimisnya orang yang buta Kata orang bonek boneka bukan Tapi optimisnya orang-orang yang percaya bahwa tidak ada yang susah bagi Allah Tidak ada yang tertutup bagi Allah Tidak ada yang sempit bagi Allah Itulah motivasi yang kita tumbuhkan dalam diri kita Karena dapat teman sekali lagi Di akhir penyampaian saya, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya Kepada antum sekalian bahwa Belajarlah Belajarlah menghapus harapan dari siapapun yang ada di dunia ini selain kepada Allah maka itulah kunci keberhasilan dan itulah kunci keberkahan hidup ketika kita sadar hanya ada satu solusi hanya ada satu pintu yaitu pintunya Allah maka itulah rezeki yang barokah itulah solusi yang barokah jadi tatkala kita mengatakan oh saya berutang di besar benar kepada bapak ini, Kenapa? Dia menjadi memberi jalan keluar kepada saya. Dia memberi modal saya, pinjaman saya, dia dan dia. Maka mungkin kita diberi, kita berhasil tapi tidak akan berkah. Kenapa? Kita merasa itu datang dari bulan bukan dari Allah. Sehingga yang kita ingat adalah dia sedangkan Allah kita abaikan, kita lupakan. Saya tidak katakan jangan ingat dia, bukan. Namun ingatlah Allah sebelum ingat dia Katakan Alhamdulillah ya Allah memberikan jalan keluar Sedangkan dia Itu adalah jalan keluar yang Allah temukan untuk kita Allah bukakan pintu hati dia Allah berikan jalan keluar lewat dia Padahal bisa saja Allah tutup pintu hati dia Sehingga tidak menerima penawaran kita Tidak menjadi relasi kita Tidak memberikan modal kepada kita dan sebagainya Ingatlah Allah sebelum Anda mengingat dia saya tidak ingin katakan bahwa abaikan, lupakan, balas air susu dia dengan yang tuba tidak. Tapi ingatlah Allah sebelum Anda mengingat dia. Pujilah Allah sebelum Anda memuji dia. Bersyukurlah kepada Allah sebelum Anda kagum kepada dia. Masya Allah Bapak itu ingatlah Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah beri, engkau berikan kemudahan kepada Barulah selanjutnya kita mengingat kepada dia tawakal kepada Allah. Itulah yang harus kita pelajari. Tawakal kepada Allah itulah selama ini yang kita tidak punya. Tawakal itu ikhwatul iman ada dua, tawakal terpaksa tawakal dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang putus asa. Oleh orang-orang yang asing, oleh orang-orang yang dicibirkan, oleh orang-orang yang dipandang sebelah mata atau disebut dengan termarginalkan di masyarakat Akhirnya dia merasa tertantang. Itu adalah tawakalnya orang yang terpaksa. Tawakal yang terpaksa itu terbukti efektif memberi inspirasi dan kekuatan dalam diri dia. Tapi tidak mendatangkan pahala atau keberkahan dalam hidupnya. Bisa jadi dia sukses tapi belum tentu barokah. Namun tawakal yang saya maksud adalah tawakal pilihan tawakal padahal saya punya ayah, punya ibu, punya saudara. Saya hanya mengharap kepada Allah. Inilah tawakal yang harus kita belajar. Jangan tawakal karena terpaksa. Apa boleh buat, tidak ada yang menolong, ya sudahlah tawakal. Ini namanya aks. Ini namanya tidak berdaya. Tawakal tatkala tidak ada yang menolong. Tawakal tatkala sudah usaha habis baru tawakal itu tawakalnya orang yang kalah. Tapi tawakal Kita percaya hanya kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, percaya bahwasanya Allah bisa. Tawakal di awal memulai inilah tawakal yang benar, tawakal pilihan bukan tawakal terpaksa. Ini yang harus kita pelajari. Belajarlah bagaimana sejak dini kita menginspirasi diri, menanamkan dalam diri kita bahwasanya saya harus berserah kepada Allah. Karena itu sebelum tidur ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW satu doa yang belajarkan sebelum kita tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa aslamtu dhahri ilaika dan aku sandarkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika dan ya Allah semua urusan ini aku serahkan kepadamu. Aku titipkan kepadamu. ilaih Ya Allah aku serahkan jiwaku kepadamu Wa asnatullah ilaih Dan aku sandarkan diriku tubuhku kepadamu Karena orang dulu tidak berdaya Karena itu dia butuh Sandaran yang menjadikan dia Walaupun tidur dia tetap dalam kondisi tangguh Kenapa dia bersandar kepada Allah Subhanahu taala? Walaupun dia tidur semua urusannya beres. Kenapa? Urusannya dia serahkan kepada Allah. Wa fawwaqtu amri ilaika malja'a wa la malja'a minka Ya Allah, tidak ada la malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung. Wa la malja'a dan tidak ada tempat untuk mencari keselamatan illa ilaih kecuali kepadamu ya Allah. Antum akan rasakan betapa damainya hidup Betapa indahnya hidup Betapa bahagianya ketika antum melakukan itu Dengan betul-betul menghayati maknanya Antum akan tidur dalam kondisi bahagia dalam kondisi tenang, bahagia tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada gundah, tanpa ada masalah dalam hidup. Allah akan buktikan, Allah akan berikan semuanya. Namun sayang, siapa dari kita yang mengucapkan doa itu sebelum tidur? Dan siapa dari kita yang mengucapkan kemudian betul-betul menghayati, mengimaninya? Langka. Itu adalah langka. Karena itu jangan heran kalau dalam hidup kita itu dipenuhi dengan gundah, bulan permasalahan dalam hidup yang rasanya begitu susah betul-betul mengimpi itu kita Allah Ta'ala Yang saya tahu rumah yang di dalamnya terdapat patung dan anjing tidak akan dinaungi rezeki, bukan rezeki namun malaikat rahmat tidak masuk. Ayah saya mengoleksi beberapa patung di dalam rumah. Bagaimana cara saya sebagai seorang anak yang masih fakir ilmu memberi saran kepada ayah saya? Ayah saya menjalani sholat lima waktu tapi belum terbuka hatinya untuk mendalami ilmu agama ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakan orang tua sebelum kita berusaha apapun doakanlah orang tua kita agar mendapatkan hidayah kemudian yang kedua berbaktilah kepada orang tua sebelum kita memberikan nasihat tunjukkan bahwa kita itu adalah anak yang berbakti anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua dan yang ketiga barulah kita memikirkan bagaimanakah kita memberikan nasihat kepada orang tua Berikanlah nasihat yang baik dengan cara yang lembut. Carilah waktu yang tepat. Carilah tempat yang tepat dengan cara yang tepat, dengan cara yang lembut. Sampaikan kepada orang tua, tanya alasannya kenapa mengoleksi patung-patung tersebut. Barangkali dia memiliki alasan karena faktor senang, karena faktor mungkin menganggap itu patuhi membawa keberkahan karena itu bukan ini dan itu kita tanya alasannya kemudian kita jelaskan masalahnya demikian dan saya harap ketika memberikan nasihat jangan seperti seorang hakim tahukah seorang hakim hakim itu harus memberi fondis. dia harus memberi vonis ini diputuskan salah tok ini potong tangannya tok itu seorang hakim tapi seorang nasih seorang yang memberi nasihat tidaklah demikian dia tidak punya ambisi untuk memberi fonis tapi dia meneruskan dia meneruskan pemahaman yang salah dijelaskan berikan klarifikasi ajarkan jauhi ponis jangan ini syirik, kalau syirik kafir. Jangan buru-buru, Pak. Ini berarti kita tidak percaya pada Allah. Kalau seperti ini kita berarti tidak tawakal kepada Allah. Kalau seperti ini kita tidak takut kepada Allah. Kalau seperti ini berarti kita itu mengusir, tidak tidak apa namanya, menghalangi datangnya malaikat dan lain sebagainya. Berikan alasan-alasan jelaskan untuk merukinya dan jangan hindari sebisa difonis karena ini nasihat bukan majelis hakim. Ada pertanyaan yang cukup kritis dalam proses kemandirian tidak bergantung kepada manusia bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah sekaligus menjaga hablu minannas karena terkadang pertolongan Allah datang melalui orang lain ya. Beda kan antara meminta pertolongan dengan menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik itu dengan mengulurkan tangan bukan dengan meminta. Menjaga hubungan baik hablu minannas adalah dengan membantu menunjukkan akhlak yang baik, berinteraksi dengan yang santun, menghormati, menghargai, menjaga perasaannya, bukan dengan apa? Meminta. Yang saya jelaskan tadi adalah meminta harapan, memiliki harapan urusan tangan orang lain, menantikan pertolongan orang lain, menantikan pinjaman orang lain, bukan itu. Bahkan sebaliknya, tatkala kita meminta orang itu akan benci cepat atau lambat. Semakin banyak kita meminta orang itu akan benci sampai pun kepada orang tua orang tua akan mengatakan nah kamu kok boros sekali tadi pagi kan sudah dikasih uang sama ayah tadi pagi sudah dikasih kemana sudah dikasih sekarang minta lagi minta ke ayah kita pun akan marah kalau kita terus meminta bagaimana orang lain sehingga ketahuilah bahwa meminta mengharap bukan menanti pamrih kepada orang lain itu bukan satu cara yang tepat untuk menjaga hubungan baik hubungan baik yang tepat adalah dengan cara memberi ahsin ilan nasi tasta'fid kulubahmu dalam kata Arab berilah ulang tangan kepada orang lain karena dengan ulang tangan itu kamu akan bisa memiliki hati mereka khairun nas anfa'uhum linnas sebab orang adalah yang paling berguna orang lain. Innaka lan nasa amwalika. Jadinya engkau tidak akan bisa mencukupi orang itu dengan tanganmu, namun eh, dengan hartamu, namun engkau akan bisa mencukupi semua orang dengan apa? Dengan akhlakmu. Tunjukkan akhlak yang baik, kita akan bisa menjaga hubungan dan yang baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan urusan berinteraksi bermasyarakat, bersosialisasi tidak ada hubungannya, tidak pernah, bahkan saling menguatkan di antara hubungan yang ada tatkala kita tidak pernah punya pamrih sama sekali tidak menantikan hara uluran tangan dari mereka justru sebaliknya kita berpikir bagaimana saya memberi kepada mereka Dan selanjutnya bagaimana sebaiknya pembayaran zakat atas niaga atau jual beli dikumpulkan dalam satu tahun atau setiap transaksi langsung dikeluarkan zakatnya. Ya? Allah Subhanahu wa taala dalam urusan zakat itu ada beberapa model zakat yang harus dikeluarkan seketika kita mendapatkan harta yaitu zakat pertanian. Ketika panen langsung keluarkan zakatnya kalau hasil panennya sudah melebihi satu nisab sekitar 6 kuintal. Kita keluarkan zakatnya usur sepuluh atau dua puluh sesuai dengan pengairannya. Kalau pengairannya menggunakan biaya maka dua puluh. Kalau pengairannya free dari air hujan atau air e, sungai yang dikasih tinggal ngalirkan maka seper sepuluh. Itu kapan dikeluarkan? ketika apa dua aku hakau yoma soal ditunaikan zakatnya haknya ketika engkau panen yang kedua adalah zakat yang dikeluarkan dari rikas rikas itu adalah temuan barang tambang barang tambang kita punya tambang emas kita punya tambang perak misalnya keluarkan zakatnya seketika ambil keluarkan atau kita mendapatkan yang disebut diistilahkan di bangsa kita dengan harta karun harta karun kita menemukan hartanya zaman Majapahit satu peti emas satu batang emas ter, terpahatkan di situ tulisannya zaman Mojopahit misalnya zaman Sriwijaya keluarkan seperlimanya aplikasi humus itu zakat yang dikeluarkan ketika atau seketika kita mendapatkan harta adapun zakat emas perak uang kemudian hewan ternak perdagangan itu dikeluarkan satu tahun sekali Ketika kita punya perdagangan yang nilai omset kita atau nilai e, barang yang kita perdagangkan itu senilai 85 gram emas atau senilai 595 gram perak satu dari duanya manapun yang paling sedikit itulah pisau ya, kalau yang tahu berapa nilai nominal rupiahnya tanya ke toko emas Berapa nilai emas 85 gram? Emas murni 24 karat. Berapa Berapakah nominalnya? Kalau perak murni 595 gram. Berapa nilainya? Mana nilai yang paling murah itulah nisab harta kita. Kalau kita punya harta satu nisab dan telah berlalu satu tahun, adapun pembelian barang kita sebagai konsumen membeli tidak ada wajib zakatnya. Profesi sebagai pegawai, pejabat, mendapatkan gaji tidak ada zakatnya. Profesi tidak ada zakatnya karena gaji itu bukan hal yang baru. Dahulu Abu Bakar menjadi khalifah itu dapat gaji, tapi tidak pernah dari wilayah beliau mengeluarkan zakat profesi. apakah sedekah sebelum berusaha berdagang dengan mengharap itu Allah SWT untuk diberikan rezeki atas usaha dagangnya itu dibenarkan misalnya sebelum mulai usaha kita harus bersedekah dahulu sehingga berharap bisa sedekah motor dapatnya mobil dari hasil usahanya ya ini namanya musyrik ini namanya orang syirik zakat sedekah biar dapat uang Sedekah itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih uang, tidak dikasih uang, dikasih harta, kaya harta itu tidak penting. Yang penting bagi saya adalah halal. Harta ini menjadi halal karena sudah dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, terbebas dari dosa. Dan yang ketiga, kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Dan keridhaan Allah itu tidak diekspresikan dalam harta. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala diekspresikan dalam bentuk surga. Sehingga tatkala kita menjadikan agar Allah ridho sehingga kita kaya, Allah ridho sehingga kita sukses, harta kita berlipat ganda, itu seakan-akan menjadikan harta ini lebih penting dibanding surga. Terlebih lagi, percayalah, rezeki kita sudah ditakdirkan. Rezeki kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Kenapa tidak percaya sehingga kita share bersedekah agar rezekinya bertambah. Tidak akan bertambah karena semuanya sudah akan Allah tentukan. Dan bahkan itu adalah sikap bodoh. Ilustrasinya seperti orang berwudu bukan mencari pahala A ah, kecuali apa? Agar wajahnya bersih. Kenapa wudu, Mas? Ya biar wajah saya bersih dari debu, dari naik motor. Terus sholat kita penutunya agar mukanya bersih. Ya. Agar Allah ridho sehingga wajah saya bersih. Itu kan bodoh. Kita niatkan tidak niatkan wajah kita otomatis akan bersih kalau kita berwudu. Agar kita merasakan dingin di wajah kita tadi terik di matahari. Diniatkan tidak diniatkan itu akan dapat. Sehingga tidak perlu diniatkan. Tidak perlu diniatkan itu secara otomatis akan Allah berikan Allah akan mudahkan wa may yattaqillaha ja'ala makhraja wa yarzuqhu min atas jangan diniatkan rezekinya namun niatkanlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kemudian kalau Allah ridho mau diwujudkan di dunia atau di akhirat itu adalah semuanya sepenuhnya urusan Allah buat apa kita menentukan ya Allah ridhalah kepada saya tapi pengennya ridhonya yang ini ya Allah subhanallah kita mengatur pada Allah kita mengatur Allah subhanahu wa taala dan kita harus bercermin Manusia yang paling Allah ridho adalah Nabi Muhammad SAW Kalau demikian beliau hidup miskin Beliau bukan menjadi orang yang paling kaya Karena itu jangan sok mengatur Ya Allah saya mau engkau ridho padaku Tapi tolong ridhonya diwujud dalam bentuk kayaan Ini namanya sikap bodoh Dalam Islam apakah ada panduan atau batasan dalam mengambil keuntungan? Tidak ada. Silakan mengambil keuntungan 1000%. Boleh. Bukan hanya 100%. Kalau kurang banyak 10.000% tidak boleh. Asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar. Jujur, tidak ada penipuan, transparan, dijelaskan apa adanya, Mas. Saya cuma punya barang ini saya dapat ini hadiah dari orang saya tidak pakai modal mas butuh ya saya tidak jual mas buat dia merasa butuh dulu saya tidak jual ini hadiah masa saya perlu jual tapi saya butuh sekali itu saya tidak jual mas besok datang tolong wajib pada saya dinaikkan Saya jual mas besok datang lagi satu juta ya mas karena satu juta ya saya jual mas lo kenapa ya eh, kalau seratus ribu ya saya jual untung berapa itu ya? satu juta persen loh kita tidak pakai modal dikasih orang boleh tapi tidak bohong mas ini satu-satunya barang di dunia itu bohong mas ini modal saya seribu pada lima ratus Mas saya itu untungnya cuma 200 loh mas. Padahal untungnya 2000 Jangan pernah bilang Mas ini untuk mas saja ya Jangan cerita pada orang lain Saya kasih harga spesial Padahal itu harga untuk semua orang Ini penipuan Haram walaupun untungnya cuma 1% Walaupun kita bakar rugi Jual lebih murah dibanding keuntungan Seorang bapak memiliki dua orang anak dari istri pertamanya yang telah meninggal. Jika bapak ini meninggal lagi, lalu setelah sekian tahun menikah, beliau meninggal, apakah harta waris untuk istri keduanya ini dihitung dari seluruh harta yang ia punya atau dari harta yang ia kumpulkan selama masa pernikahan kedua? Ya, kata orang enak punya istri janda, janda kembang hartanya banyak setelah dinikahi tidak begitu lama meninggal dapat lagi janda kembang punya harta banyak nikah malah meninggal lagi sama punya suami duda hartanya banyak melimpah dan punya anak selang berapa lama mati dapat suami baru pembagian warisan itu tidak ada namanya. Saya menikahnya baru sehari, maka warisannya hanya sehari saja dibagi tiga. Siapapun menikah, maka kalau pasangan hidupnya meninggal seluruh harta yang dia dapat dari jalur manapun itu dibagikan kepada ahli warisnya yang meninggal termasuk istri ataupun suami tidak ada harta gonok ini Ya ini kan dari warisan bapak saya Kan ini istrinya ya Kalau kamu meninggal itu akan menjadi milik dia Seperdelapannya atau Seperempatnya Kalau punya anak istri dapat seperdelapan Kalau tidak punya anak istri mendapatkan Seperempat Itu tidak ada batasan Selama harta itu milik kita maka istri kita berhak mendapatkan warisan semuanya baik yang kita kumpulkan selama kita belum beristri bujang harta warisan dari orang tua atau setelah kita kumpulkan bersama istri kita atau yang lain semuanya selama itu milik kita maka harus dibagi kepada ahli waris termasuk istri kita yang baru dinikahi terakhir Banyak pengajian untuk syukuran atau selamatan dirempet dengan bid'ah. Syukuran itu tidak ada bid'ahnya. Salah kalau orang mengatakan syukuran bid'ah yang bid'ah itu yang mengatakan syukuran bid'ah. Syukuran itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan dalam al wali ishkurli wali waliwalidayya bersyukurlah kepadaku dan juga kepada orang tuamu mengekspresikan rasa syukur itu banyak dengan mengucapkan alhamdulillah itu syukur dengan membelanjakan harta itu syukur dengan berzakat itu adalah syukur kemudian berbagi kepada orang lain itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah jadi apa salahnya kalau kita mendapatkan Masya dapat bonus bulan ini Sedangkan tetangga ya kasih yang tetangga masih bolak balik kerja sana ini, Saya udah makanlah Dalam rangka apa mas? Syukuran dapat bonus Tidak masalah, boleh Itu sah-sah sepakat dianjurkan Namun haruskah syukuran ini dengan undang makan? Tidak harus Apakah yang dapat rezeki banyak, dapat nikmat, kemudian syukuran itu harus mengundang ustaz, dibacakan doa-doa, pengajian tidak harus. Kenapa harus seperti itu? Masih kita makan, kita makan dalam rangka apa? Syukuran. Makan apa? Makan bakso. Makan sate kita. Syukuran, tidak masalah. Itu syukuran itu satu yang terlalu baik bukan tercela. Salah kalau dianggap syukur itu beda. Namun yang salah itu kalau harus dikatakan harus dan kiai bentuk makanannya pun harus tertentu dibuat bucu kata orang yang beras kuning nasi kuning nah, ini yang kenapa mesti nasi kuning kenapa anda burger kenapa anda makanan yang lain ya tidak sah kalau syukuran kok burger harus nasi buju warna kuning sekian nah ini yang masalah dari mana caranya harus warna kuning dan ini dan itu Bagaimanakah hukumnya memberi hadiah kepada orang yang merekomendasikan dedikasikan kita untuk sebuah pekerjaan sebagai tanda terima kasih. Doakan saja jangan diberi hadiah. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man syafa'a syafa'atan dialahu." Barang siapa yang memberi syafaat, rekomendasi, saran dalam banyak hal kemudian dia diberi hadiah fa'udhiya lalu, faqad ada baban aliman min abwabil riba maka dia telah membuka pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba memberi atau menerima hadiah karena sebuah rekomendasi saran Kenapa demikian? Karena dalam Islam, Islam menginginkan agar masyarakat ini, masyarakat Islam menjadi sebuah keluarga, bahkan menjadi satu tubuh. Jadi sanggup inna mahlul ini di dawadihim kota ini. Gambaran kaum mukminin dalam urusan kasih sayang dan persatuan sesama mereka itu bagaikan satu tubuh. Satu sakit maka semua anggota tubuh merasakan rasa sakit. Nah, sedangkan rekomendasi itu kan hanya omongan, hanya ucapan. Kesana kamu deh. Mas ini ada teman yang mau jualan. Mas ini ada teman yang punya barang. Itu kan ringan, tidak butuh biaya, tidak butuh modal, hanya omongan. Kalau misalnya tidak dihalalkan bagi kita untuk menerima menerima hadiah, gara-gara ini karena kita punya kewajiban sosial. Tidak boleh semuanya dinilai dengan komersial dalam hidup ini harus ada nilai sosialnya dalam bermasyarakat, bersahabat, berukhuwah. Kalau sampai rekomendasi saja kita nilai, Anda kan berhasil. Saya yang merekomendasikan, saya yang membuka katanya, saya kan yang bicara kepada dia duluan, memberikan rekomendasi. Saya mengenalkan, saya kan yang mengenalkan Anda dengan dia sukses kok tidak ada kontribusinya tidak ada imbalasnya dia Anda ketika menolong saudara memberikan saran eh, membukakan pintu kata orang itu Anda tidak sia-sia Anda bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau yang seremeh itu kita pun menuntut imbalan materi kemana nilai uang itu akan kita buang kemana yang katanya saudara. Ini kita akan singkirkan. Seperti hanya ketika kita punya adik, kita adik belajarlah yang baik ya. Kemudian adik kita sukses di Kemarin kan yang bilang kau belajar baik kan saya. Sekarang ayo 5% dari gajimu untuk saya. Adakah nggak seperti itu? Layakkah kita melakukan seperti itu? Kita target deh. Dulu yang ngajarin kamu PR itu saya loh deh. Kemudian yang ngantarkan kamu daftar pekerjaan di sini saya. 5% dorong dari gaji gajinya. deh saya antarkan nanti kalau kamu diterima di situ, berapa kau kasih aku? Pantaskah seperti itu? Nah, dalam sosial masyarakat seorang muslim, masyarakat muslim seperti itu pun dengan saudaranya kita harus semuanya diringi dengan komersial sampai pun saran syafaat itu kan memo apa beratnya memo kita kasih pesan ini dari tidak ada beratnya secara kertas kalau kita harus nulis kita telepon mas ini ada teman saya mau datang menawarkan barang coba dilihat kalau memang cocok bisa itu berapa mahal tidak ada nilainya Kalaupun kita harus telepon, itu tidak menghabiskan banyak pulsa. Kalaupun kita mengantar, tidak menghabiskan banyak waktu dan biaya. Kalau itu semuanya dinilai dengan uang, maka itu cermin dari hilangnya kesadaran kita tentang arti ukhuwah. Arti ukhuwah yang itu juga mencari bahwa materi betul-betul telah menguasai jiwa kita sehingga kita mengorbankan semua apa saja semua hal dalam hidup ini dengan pertimbangan materi demi mendapatkan materi. Karena itu dalam Islam diharamkan memberi memo kemudian kita menerima, apalagi meminta. Diberi saja jangan terima. Fakat ada babat alim mendapat riba. Man syafa syafa'atan Barang siapa yang memberi rekomendasi kemudian dia fa'uh dia lalu diberi hadiah maka dia telah kemudian dia menerima maka dia telah mendatangi pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba kenapa dikatakan riba ya riba itu adalah praktek dari orang-orang yang telah menutup pintu sosial dalam dirinya menghutangi itu kan sosial menolong orang yang dalam kesusahan tidak punya uang butuh orang yang berhutang itu biasanya orang yang dalam kondisi susah itu banyak kebanyakan seperti ini. Ketika kita hutangi, kita minta lebih, ada dong rasa terima kasihnya. sekarang berarti tidak ada nilai sosial dalam hidup kita. Semuanya telah kita artikan dengan materi. Itulah yang mendorong kita sama menerima hadiah ketika kita memberikan rekomendasi Allah Taala. menghubungkan antara mana mencari bukan rekomendasi. Kalau ditanya Mas, tahu tidak sih yang kontrak kok jual rumah? Oh tahu di pojok sana itu namanya rekomendasi. Tapi kalau broker Pak, rumahnya mau dijual Pak ya? Ya saya akan carikan customer. Mas, Anda cari rumah, saya akan carikan. Tapi kalau Mas melihat ada alamatnya Pak Mas kenal tidak dengan Pak Fulan? Oh kenal, antar dong, diantar. Itu bukan kerja, itu ringan sekali, tidak butuh biaya. Tapi kalau broker, agen pemasaran, jasa itu adalah jual kerjaan, jual jasa kita. Kita mencari, kita punya papan nama kalau memang mungkin kita agen properti, kita punya karyawan, kita memberi layanan, bukan sekedar omongan. Allah sehingga sangat berbeda. Bagaimana cara mencikapi kakak kandung yang sering mengatakan kamu bisa sukses karena saya yang menyekolahkan dan kakak tersebut menagih biaya sekolah kepada adiknya bahkan meminta ganti biaya sekolah sebanyak tujuh kali lipat meminta warisan seperdelapan dari harta sebagai jasa karena sudah menyekolahkan jalan si kakak dahulu menyekolahkan adiknya karena orang tua tidak mampu ya kalau memang kakak itu apa namanya dulu membiayai kita dengan niatan dia ingin meminta ganti maka berikan ganti sejumlah yang dia berikan berapa yang menjadi kita 10 juta 20 juta 50 juta berikan seperti itu kembalikan karena dia niatnya memang menghutangi bukan memberi ketika dia meminta itu berarti dia menghutangi kamu jangan beri lebih ketika dia minta sekali kali lipat itu tidak benar itu adalah riba itu adalah riba ketika dia minta kelipatan. Dulu saya juga akan kamu jual sapi, belikan sapi. Saya jual motor, saya dulu akan kamu bisa sekolah, belikan motor. Karena dia memang menghutangi kita, tidak masalah. Saudara menghutangi itu sah-sah saja. Karena dulu ayah tidak mampu, saya hutangi kamu. Sekarang kamu sudah bisa, menghasilkan punya penghasilan kembalikan kembalikan sejumlah yang dia berikan kepada kita jangan lebihkan Bagaimana cara kita menghadapi dan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita akan tapi faktor ekonomi tidak menunjang. Ada dua cara nekat mencuri atau jual diri. Solusi yang tepat bagaimana? Jangan menjadi dan jangan jual diri. Tapi bekerja. Bekerja. Saya tidak punya pekerjaan saya melamar sana melamar sini tidak diterima ya ini yang jadi masalah pola pikir kita tentang pekerjaan harus diperluas pekerja tidak harus di kantor pekerja tidak harus di perusahaan berwirausaha jual gorengan Datang ke tukang gorengan, Pak, saya tak cuci piringnya. Mau berapa kasih saya? Sudah, kau cuci piring di rumah saya. Satu malam mendapat kau kasih tiga puluh ribu. Tidak apa-apa, pekerja dapat tabung itu. Insya Allah satu bulan kita sudah dapat sembilan ratus ribu. Sabar, tabung itu. Satu bulan kita bisa menyisihkan 500 sabar, tidak apa-apa. Dua bulan, tiga bulan, bulan punya modal jualan sendiri insya Allah bisa namun sayangnya kita itu tidak punya tapi gengsi masa saya sarjana nyuci piring ya sarjana tidak punya apa-apa buat apa ini sekarang yang kita butuhkan apa modal uang mau nikah itu butuh mahar butuh nafkah bukan ijazah yang dibutuhkan nafkah, mahar, walimah dan lainnya, bukan ijazah. Kalau kita merasa gengsi maka rezeki kita akan sempit. Rezeki kita akan sempit. Mungkin ini yang bisa saya tanggapi dari e, banyak pertanyaan yang e, sampai dan maaf kalau tidak sempat menanggapinya karena keterbatasan waktu. Dan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa tanamlah kita tanamlah dalam diri kita kesadaran bahwa kita harus memutus memutus harapan kita kepada siapapun di dunia ini karena percayalah Allah menciptakan kita ini tidak pernah menitipkan rezeki kita di dengan orang rezeki kita itu Allah berikan langsung kepada kita dari jalur siapapun tapi itu rezeki kita jangan Semoga apa bisa selangit diri kita Insya Allah Itulah kunci keberkahan hidup yang sejati Ketika kita bisa menanamkan ini Rezeki datangnya semua dari Allah Mengharap juga hanya dari Allah Meminta hanya dari Allah Mengeluh juga hanya kepada Allah Azza wa Jal Insya Allah Allah akan segera berikan kemudahan kepada kita Namun Selama kita masih memiliki harapan kepada sesama manusia semakin lebar, semakin banyak, semakin banyak, maka semakin lebar pula pintu kegagalan yang kita buka sendiri. Pintu kemiskinan yang kita buka sendiri. Maka fataha masyarakat inilah masalatin ada apa Allah Bapak fakrin. Tidaklah ada seorang hamba yang membuka opsi dalam dirinya bukan mengharap kepada Allah maka setiap muncul harapan dalam diri kita kepada orang maka Allah buka pintu kemiskinan muncul lagi harapan orang lain Allah buka lagi pintu kemiskinan sehingga kita hanya memperbanyak pintu-pintu kemiskinan saja dan kalau kita hanya percaya kepada Allah ya Allah saya tidak butuh kepada mereka berilah saya kecukupan sehingga saya tidak butuh kepada siapapun Jadi kalau saya bisa mandiri dengan seperti itu. Bukan berarti kita memutus hubungan dengan orang tidak, tapi jangan pernah menggantungkan kepada orang, jangan pernah menanti orang. Kita tetap berinteraksi dengan mereka, membangun relasi, membangun uh, market dan lain sebagainya, tapi jangan pernah menghantar. Hati kita jangan dibuka. Hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. kita subhanahu الله